Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengkaji, untuk membahas ilmu yang sangat agung dalam agamanya, untuk mengkaji <clears throat> pembahasan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Insya Allah dalam kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk dari Al-Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah, yaitu nama Allah Asyakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebaikan, yang maha memberikan balasan kebaikan bagi manusia. Asyakur, termasuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, sebagaimana juga Asyakir, disebutkan juga termasuk dari Asma'ul Husna, yang keduanya memiliki arti yang mirip ya yang berdekatan keduanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan besarnya kebaikan dan luasnya limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nama Allah Asyakur misalnya disebutkan paling tidak dalam empat tiga apa empat tempat dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna Allahi wa aqama salata وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من ujurahum إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan isinya dan mereka mendirikan sholat dan menginfakkan rezeki sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala kebaikan dan menambah dari kemuliaannya, anugerahnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha syakur, maha membalas kebaikan. Ini menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur, Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapannya penduduk surga dalam surat Fatir ayat 34, "Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al inna rabbana laghafurun syakur." Dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha membalas kebaikan, Maha bersyukur. Juga dalam ayat yang lain surat At-Taghabun ayat ke-17 Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka dia akan melipat gandakan pahala kebaikan untuk kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebaikan dan Maha lembut. Ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur termasuk dari Asmaul Husna yang kalau kita perhatikan semua ayat ini menggambarkan atau disebutkan dalam bentuk pujian anugerah kepada hamba. Disebutkan semua dalam bentuk balasan serta tambahan keutamaan yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka subhanallah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Amal sedikit yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat syukurnya melipat gandakan amal kebaikan tersebut. Sebaliknya, dosa yang bagaimanapun besarnya dibuat oleh seorang hamba, jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan diampuni dosa-dosanya, dan bisa jadi akan digantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan jika dia sungguh-sungguh bertobat dan kemudian mengamalkan amalan yang soleh setelah itu. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah dan memang dialah satu-satunya zat yang apa ini yang pantas memiliki sifat asyukur, maha membalas kebaikan karena limpahan karunia dan rahmatnya yang demikian, yang demikian luas bagi hamba-hambanya. Saya sudah katakan tadi uh, juga yang semakna dengan ini nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir. Ini juga disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 158 Allah berfirman, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim." Barang siapa yang melakukan tatawu dengan kebaikan, melakukan amalan yang bersifat anjuran dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih, Maha syakir, mensyukuri perbuatannya dan Maha mengetahui. Dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengazab menyiksa kalian jika kalian menegakkan syukur dan beriman kepadanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berterima kasih, maha bersyukur, maha membalas kebaikan dan maha mengetahui. Subhanallah ini dua ayat yang sekali lagi mengabarkan kepada kita betapa agungnya, betapa luasnya rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengazab kecuali orang-orang yang memang pantas menerima azab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyiksa manusia kalau mereka beriman dengan benar, bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang secara perhitungan banyak berbuat dosa <clears throat> pada sebagian besar umurnya, tapi meskipun dia bertobat dalam waktu yang sebentar saja di akhir hidupnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala kemudian akan membalas kebaikan-kebaikannya tanpa memperhitungkan dosa-dosa yang sebelumnya. Kita ingat bersama ucapan atau nasihat salah seorang ulama salaf, Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala ketika dia menasihati orang yang bertanya tentang bagaimana memperbaiki diri di sisa umur yang ada sementara dosa-dosa kita di masa lalu demikian besar, beliau mengatakan yasir, caranya mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan Tuhsin ma bakia yughfar laka ma mada. Perbaikilah apa ini amalmu. Perbaikilah perbuatanmu di sisa umurmu yang masih ada agar Allah mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Fa amma in asa'ta fima bakia ukhidta bima bakia wa ma mada. Tapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, maka kamu akan diperhitungkan, akan diazab dengan dosamu yang di masa-masa yang lalu dan dosamu di pada sisa umurmu yang ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya tidak mengenal perhitungan matematika. Sepuluh kali berbuat dosa maka sepuluh kali pula diazab tidak. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya melebihi segala sesuatu. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Allah merahmati semua manusia maka sungguh rahmatnya lebih baik dan lebih luas daripada amal-amal yang mampu dikerjakan oleh manusia. Maka bersyukurlah seseorang yang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur yang maha bersyukur yang maha membalas kebaikan. Bersyukurlah orang-orang yang bisa menegakkan <clears throat> dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang maha yang maha indah ini karena dengan itu dia akan mendapatkan balasan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berputus asa jika dia melakukan kekurangan-kekurangan <clears throat> dan dia akan selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan meskipun kebaikan tersebut kecil tapi tidak dianggap remehnya karena dia tahu balasan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih luas daripada amal perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La tahkiranna minal ma'rufi walau antal akhaka biwajhin biwajhin taliq." Janganlah kalian meremehkan perbuatan buruk meskipun uh, janganlah kalian meremehkan perbuatan baik, meremehkan balasan kebaikan dari perbuatan taat, meskipun perbuatan baik tersebut hanya dengan sekedar engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri untuk membuat dia bergembira dan memasukkan kegembiraan dalam hatinya. Bersyukurlah amalan-amalan kecil pun dibalas jika dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jika dilaksanakan dengan keimanan apalagi jika amalan-amalan yang besar, apalagi jika itu berhubungan dengan tauhid, masalah keyakinan, tentu balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala juga sangat besar dan balasan tersebut telah menanti orang-orang yang beriman di akhirat nanti insya Allah. Inilah nama Allah asy dan asy Jadi kalau kita perhatikan <coughs> dari kesimpulan uh, apa ini makna yang dikandung dari ayat-ayat enam ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kedua nama ini, Asyakur dan Asyakir, bisa disimpulkan arti dari nama ini adalah anugerah dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah huwa alladhi la yudhi'u huwa alladhi la yudhi'u indahu 'amalu 'amil bal yudha'iful ajra bila hisban alladhi yaqbalu al-yasira min al-amal wa yusibu alaihi al-kathira wal ata' al jazil. Dialah yang dialah zat yang tidak akan menyanyiakan amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan dia akan melipat gandakan amal perbuatan manusia, balasan kebaikan bagi, bagi mereka tanpa hisab. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu memberikan balasan yang tanpa perhitungan. Dialah yang menerima amal yang sedikit, amal yang ringan dari amal kebaikan, untuk diberikan pahala, padanya pahala yang besar, diberikan ganjaran yang agung. Alladhi yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab. Dialah yang melipat gandakan pahala orang-orang yang ikhlas dalam beramal tanpa tanpa perhitungan, tanpa batasan. Yashkuru syakirin dia akan bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Yazkuruz zakirin, dia akan mengingat orang-orang yang mengingatnya. Wa man taqarraba ilaihi shibran, taqarraba ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekat kepadanya dengan satu hasta. Dan wa man ja'ahu bil hasanati zadalahu fiha husnan. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan menambah padanya kebaikan wa atahu min ladunhu ajran azima dan dia akan memberikan pahala yang agung dari sisinya. Yang jelas makna nama ini adalah limpahan pahala yang tidak henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dalam hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al hasanatu bi asyrati amsalihha satu kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali kebaikan, sepuluh kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin kathira. Sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipat-lipat yang tidak terhitung. Subhanallah. Inilah balasan kebaikan. Amalan-amalan yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan apa ini menahan rahmatnya bagi manusia. Dia akan senantiasa memberikan balasan kebaikan dari amal yang kecil mereka lakukan. Jika mereka lakukan dengan ikhlas dan benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala kebaikan bagi amalan tersebut tanpa perhitungan. Contohnya seperti sifat sabar yang kita tahu semua, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah <clears throat> Orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasan kebaikan mereka tanpa hisap, tanpa adanya batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh manusia. Bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan kebaikan yang besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kita tahu bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani <clears throat> khafifatani fil lisani habibatani ila fakiratani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahil azim subhanallah ya bihamdi subhanallahil azim ada dua kalimat zikir yang ringan diucapkan di lisan tapi berat timbangannya dalam amal kebaikan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah yaitu kalimat zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Maha suci Allah dan segala puji baginya dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Masya Allah dua kalimat ringan yang bisa kita ucapkan setiap saat <clears throat> di kendaraan <clears throat> sambil kita berkendara bisa kita ucapkan <clears throat> sambil tetap konsentrasi sewaktu kita sedang beristirahat sedang duduk sedang sendirian kita ulang-ulangi kalimat ini ternyata mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu digandengkan dengan sifat rahmatnya. Habibatani ila rahman dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah bahwa amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan dengan luasnya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Inilah <coughs> gambaran dan banyak contoh-contoh lain dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat syakur dan syakirnya dengan nama syakur dan syakirnya yang maha mensyukuri dan maha dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dengan amalan yang kecil jika disertai dengan kesungguhan dalam bertobat disertai dengan keikhlasan dan mengamalkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala Lihatlah dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang perempuan, maaf ya wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang telah banyak berbuat dosa, <clears throat> kemudian ketika dia <clears throat> datang ke sebuah sumur untuk meminum, dia melihat seekor anjing yang sedang kaut. <clears throat> Sampai-sampai anjing tersebut menjilat-jilat tanah yang lembah karena haus yang sangat. Kemudian perempuan ini pun tiba melihatnya, maka dia mengambilkan air minum dari sumur tersebut untuk anjing tadi dengan menggunakan sepatunya dan memberi minum kepadanya. Kemudian anjing ini pun mensyukuri perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dia melakukannya dengan ikhlas. Tentu saja perbuatannya ah, dilakukan sungguh-sungguh berbuat kebaikan untuk menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebaikan-kebaikan yang yang menjadikan sebab diampuninya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan kebaikannya dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan luasnya rahmatnya, besarnya sifat syukurnya, berterima kasihnya atau selalu membalas kebaikan manusia yang dimilikinya, maka dengan ini diampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat keburukan dengan amal yang kecil yang mereka lakukan jika mereka lakukan itu semua dengan keikhlasan disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nama Allah Subhanahu wa taala asy-syakur. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang apa ini kandungan yang lebih rinci yang di, yang dikandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini beliau mengatakan Amma syukru Rabbi ta'ala falahu sya'nun akhar Adapun sifat syukur sifat selalu membalas kebaikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala maka jelas ini berbeda sangat jauh berbeda dengan apa yang ada pada, pada manusia ini adalah perkara yang lain fahuwa aula fi sifati syukri min kulli syakur. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas menyandang sifat ini dibandingkan semua orang yang dibandingkan makhluknya yang memiliki sifat membalas kebaikan orang lain. Bal huwa syakuru alal haqiqati bahkan dialah Allah yang maha syakur yang maha memiliki sifat syukur secara hakiki wa lima Karena dialah yang memberikan anugerah kepada hambanya, memberikan taufik kepada hambanya untuk melakukan perbuatan yang Allah akan membalas perbuatan itu sendiri dengan limpahan nikmat, limpahan balasan yang demikian besarnya. Wa yashkurul qalila minal amali wal ata'a. Minal amali wal ata'i yastakillahu an yashkurahu. Dan di akan membalas kebaikan amal yang sedikit dan dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sedikit bahkan dibalasnya dengan balasan yang besar wa yashkur al bi asri amsalha ila adhafil bahkan dia memberikan balasan bagi satu kebaikan dengan puluh kali lipat sampai berlipat-lipat ganda sampai tidak ada batasannya ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى <clears throat> dan dia akan membalas kebaikan seorang hamba dengan ucapannya, dengan amal soleh yang dilakukannya, dengan dia akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya dan di hadapan makhluk-makhluk yang dimuliakannya. <clears throat> Wa yulkilahu syukra baina ibadihi dan dialah yang memberi taufik kepada hamba-hambanya untuk bersyukur kepada wa yashkur bi fi'lihi dan <clears throat> apa ini mensyukuri perbuatan baik mereka fa idza taraka lahu syai'an a'tahu afdhala minhu maka jika seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan berikan yang lebih utama baginya <clears throat> wa idza lahu syai'an raddahu alaihi adhafan mudha'afa jika seorang hamba mencurahkan <clears throat> sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan baginya ganti yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang dikeluarkannya itu. Wahuwa alladhi wafaqahu litarki wal bazli. Padahal Allah lah yang memberikan taufik kepada hamba untuk meninggalkan keburukan dan untuk mencurahkan berkorban di jalan. Wa ala hadza dan dialah yang bahkan dialah yang memberikan taufik wa ala hadza dan dialah yang beri taufik <clears throat> kepada hamba itu untuk bersyukur dengan nikmat tersebut walamma taraka sahabatu diyarahum wa kharaju minha fi mardatihi a'adahum anha an malakahumud dunya wa fataha alaihim dan ketika para sahabat meninggalkan negeri-negeri mereka <clears throat> keluar berhijrah darinya dalam rangka mencari ridha Allah maka Allah menggantikan untuk mereka dengan Allah jadikan mereka sebagai penguasa dunia ini di dunia ini dan menaklukkan negeri-negeri mereka. <clears throat> Walam mahtamala Yusuf Siddiq alaihi salamu kotijni syakarahu dhalika bi an makkana lahu fil ardi yatabawa minha haitsu yasha. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam As-Siddiq yang rela untuk menanggung apa ini sempitnya penjara daripada melakukan perbuatan keji wal billah maka Allah membalas kebaikannya dengan Allah jadikan dia memiliki kedudukan di muka bumi yang dia menempatinya sesuai dengan kehendaknya. Maka ini ah, apa tentang sifat syukur contoh-contoh apa ini sifat syukur yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Wa min syukrihi subhanahu annahu yujazi aduwahu bima yaf'aluhu minal khairi wal ma'rufi fid dunya wa yukhaffifu anhu yaumal qiyamati. Termasuk juga syukurnya Allah Subhanahu wa taala dia membalas orang-orang kafir yang merupakan musuhnya <clears throat> dari kebaikan-kebaikan duniawi yang mereka lakukan dengan mereka hindarkan dari apa ini diringankan dari keburukan-keburukan di dunia bahkan diringankan dari beberapa keburukan hari kiamat bagi sebagian dari orang-orang kafir yang melakukan kebaikan yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat yang berbuat kebaikan. Nah ini contoh yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bagaimana agungnya sifat Allah Subhanahu wa taala asyukur. Bagaimana agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, seseorang yang diberi taufik untuk mengenal jalan sunnah, untuk mengenal tauhid kepada Allah, maka jangan khawatir dengan Anda mengenal tauhid dan beribadah kepada Allah semata-mata, mengenal akidah yang benar, mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka balasan kebaikan yang akan didapatkan, yang akan Anda dapatkan akan berlipat ganda karena inilah amal yang benar yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan keyakinan yang benar. Maka jangan risau wahai orang-orang yang senantiasa berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala <clears throat> karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan balasan kebaikan bagi hamba-hamba yang dicintainya. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. <clears throat> Perhatikanlah. Kalau kita lihat ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang di situ menyebutkan namanya Syakir ini dalam surat An-Nisa ayat 147. Terdapat kandungan yang sangat agung sekali. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha berterima kasih dan maha mengetahui. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, "Kaifa tajidu fi dhimni hadzal khitabi anna syukrahu ta'ala ya'ba ta'dhiba ibadahu bi ghairi jurmin kama ya'ba idha'ata sa'yihim batilan." Fasyakuru la yudi'u ajra muhsinin wa la yu'adzibu ghairu musihin. Renungkanlah ayat ini. Bagaimana kamu akan mendapati dalam kandungan makna ayat ini bahwasanya sifat syukurnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia enggan untuk mengazab seseorang yang tidak berbuat dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan tidak akan menjadikan percuma usaha kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Maka asyakur as Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bersyukur adalah zat yang tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan dan tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesalahan. Subhanallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi abdihi min hadhihi diwaladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala <clears throat> lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Maka Allah tidak akan mengazab kecuali orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kalaupun ada orang-orang yang beriman akan diazab karena dosanya, itu pun untuk mencuci dan membersihkannya. Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang berbuat kebaikan, jangan mengeluh, jangan berputus asa, pahala kebaikan itu tidak akan sia-sia. Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini, maka kita bersyukur karena akan mendapatkannya insya Allah secara sempurna di akhirat nanti. Inilah makna dan kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala asyakur dan asyakir yang Maha bersyukur, yang Maha berterima kasih dan Maha membalas kebaikan bagi hamba-hambanya. Kemudian tentu saja <clears throat> kandungan atau faedah pengaruh positif yang kita dapatkan dari dari mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Indah ini sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala men men mencintai hamba-hambanya <clears throat> yang melakukan perbuatan-perbuatan perbuatan baik yang dikandung dalam sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersyukur. Mencintai orang yang mensyukuri nikmatnya yang sudah kita ketahui bersyukur itu kata para ulama artinya adalah dengan memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan-kebaikan atau kalaupun kita sedang bersedih atau ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal segala puji Allah dalam semua keadaan segala puji bagi Allah dalam semua dalam semua keadaan jadi mengakui nikmat Allah dengan lisan, memujinya, kemudian dalam hati meyakini bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan anggota badan kita menggunakan nikmat tersebut mencurahkan nikmat tersebut kepada jalan-jalan yang diridhoinya. Jadi mengimani nama Allah Subhanahu wa taala asy-syakur ini akan menumbuhkan dalam diri seorang hamba perasaan untuk selalu bersyukur oleh karena itu orang yang paling kuat imannya dia adalah orang yang paling selalu menegakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bersama sewaktu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang demikian tekun melaksanakan ibadah salat sampai beliau ketika salat di malam hari dalam keadaan dengan tekunnya, dengan rajinnya dan berdiri yang lama sampai-sampai kaki beliau bengkak sewaktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kenapa beliau melakukan hal itu padahal pada ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda pada waktu itu, "Fahalla akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka subhanallah, orang yang mulia seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang demikian bersabar dalam menghadapi cobaan, Demikian banyak amal-amal kebaikan yang beliau lakukan. Demikian sering menegakkan agama Allah. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang baik, kebaikan-kebaikan yang demikian besar. Beliau masih mengatakan, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Bandingkan dengan kita, yang amal kita sedikit, minta ampunnya juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala jarang-jarang bersamaan dengan itu kita sudah menyebut-nyebutnya kebaikan kita kita ingat-ingat, baru kita ditimpa musibah sedikit sudah kita mengeluh dan kita merasa sebagai orang yang paling banyak dalam mengamalkan kebaikan. Maka ini sebenarnya ah, <clears throat> sesuatu yang sangat tercela bagi manusia. Bukankah kebaikan yang dilakukannya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Keburukan yang mampu ditinggalkannya juga karena Allah melindunginya dari keburukan tersebut, bukan karena kemampuan dirinya sendiri. Bukankah dia mengetahui semua taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah semata-mata. Karena semua kebaikan itu dari Allah dan taufik darinya. Wa man wajada ghairu dzalika fala illa nafsahu. Dan barang siapa yang mendapati selain dari itu, janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. <clears throat> Oleh karena itu, ayat yang apa ini, nama Allah yang Maha Agung ini, yang Maha Mulia ini, senantiasa memberikan dorongan kepada kita <clears throat> untuk melaksanakan kandungannya yaitu dengan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui sifat sifat, sifat syukur dan sifat sabar akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Akan memudahkan seorang masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dua sifat ini hendaknya kita selalu apa ini tumbuhkan dalam diri kita Selalu kita syukurkan dalam diri kita. Jika kita mendapatkan nikmat, segera kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang selain dari itu, tetap kita memuji Allah dan kita berusaha untuk menguatkan diri kita bersabar dan selalu bersangka baik, bersangka baik kepada Allah. Maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terlalu besar. <clears throat> Amalan-amalan sedikit yang kita perbuat kemudian mendapatkan pahala yang demikian agung dari Allah Subhanahu wa taala mungkin ya bisa jadi saat ini kita-kita yang mendengarkan pengajian ini yang diberikan taufik untuk mengenal manhaj salaf dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, mungkin ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada kita dengan sebab amal kecil yang kita lakukan. Yang kebetulan pada waktu itu kita ikhlas melakukannya karena Allah. Karena kita kalau menilai diri kita, kita akan merasa diri kita kerdil, kita banyak berbuat maksiat sejak kecil sampai sekarang, dewasa. Kita juga jarang bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita juga jarang berkorban dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita diberikan balasan yang besar dan kebaikan atau balasan apa yang lebih besar daripada seorang hamba yang ditunjuki untuk bisa menempuh jalan sunnah. Di antara sekian banyak manusia yang tidak mengenal jalan kebaikan ini. Seorang hamba ditunjuki untuk bisa mengenal tauhid, mengenal keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal sebab-sebab yang bisa menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya. Ini sudah cukup seharusnya seorang hamba itu bersyukur. Sudah cukup bagi dia untuk tidak banyak mengeluh dan harusnya dia lebih banyak meratapi kekurangan-kekurangannya, kekurangannya, melihat keburukan-keburukan dalam dirinya untuk segera dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah cukup baginya untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur karena demikian banyak limpahan nikmat yang yang Allah Subhanahu wa taala berikan berikan kepadanya. Maka semoga dengan kajian ringkas ini bisa memberikan <clears throat> motivasi bagi kita semua untuk banyak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dan tidak berputus asa jika kita memiliki kekurangan untuk segera kita perbaiki, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala asy-syakur, Maha membalas kebaikan manusia maha melipat gandakan pahala-pahala mereka, maha luas rahmatnya dan tidak akan menahan rahmat dan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya, selalu berbuat kebaikan kepadanya, dan selalu berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan dengan kita mengetahui kandungan yang agung dari nama Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan <clears throat> selalu mengucapkan dalam doa-doa kita untuk meminta agar kekurangan-kekurangan kita diampuni, ditutupi, amal-amal kita yang sedikit yang sedikit diberikan balasan yang berlipat ganda darinya dan kita akan selalu meminta pengampunan dosa, <clears throat> meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita yang saleh dan melipat gandakan balasannya serta menutupi kekurangan-kekurangan kita. Demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di pagi hari ini Dan selanjutnya kami ajak para pendengar semua untuk bersoljab dengan beliau Untuk memperdalam materi yang beliau sampaikan Baik Ustaz, kita angkat yang pertama dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya, nah, Ustaz ada yang bertanya, mohon dijelaskan jumlah nama-nama Allah itu apakah hanya ada 99 nama di mana Ibnu Qayyim menjabarkan hingga 139 nama bahkan dari jumlah yang 99 itu ada yang termasuk Asmaul Husna menurut ada yang tidak termasuk Asmaul Husna menurut beliau. Mohon dijelaskan dari oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, ini sudah pernah terangkan sebenarnya kajian kita di awal-awal dulu tentang menyebutkan sudah dalam masalah ini bahwa <coughs> pembatasan nama Allah Subhanahu wa taala cuma 99 itu tidak benar dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan demikian. <coughs> yang beliau sebutkan yang sering dipahami oleh sebagian orang, hadis riwayat Bukhari Muslim, sabda beliau SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, <coughs> man ahsoha dakhalal jannah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya dia akan masuk ke dalam surga. Ini dipahami sebagian orang tentang 99 maka ini keliru. Pertama karena ada hadis lain juga sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah berdoa meminta dengan nama-nama Allah yang sebagiannya itu Allah tidak sampaikan kepada manusia. <clears throat> Rasulullah SAW bersabda, <clears throat> as'aluka wa as'aluka kulli ismin huwa lak. Allahumma inni as'aluka kulli ismin huwa lak. Samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak. Ya Allah, minta kepadamu dengan semua nama yang maha indah yang engkau miliki. <clears throat> yang engkau namakan dirimu dengannya. Yang kamu turunkan pada kitabmu atau yang kamu ajarkan pada salah seorang dari makhlukmu atau yang kamu sembunyikan, kamu khususkan pada ilmu baik di sisimu. Jadi kata para ulama termasuk keterangan Ibnu Qayyim sendiri, Allah menyebutkan ada nama-nama yang Allah khususkan bagi dirinya, yang Allah tidak beritahu kepada manusia. Ini menunjukkan nama tidak terbatas pada 99 <clears throat> nama yang Allah turunkan dalam dalam syariatnya, dalam Al-Quran dan Sunnah. <clears throat> ada nama-nama lain yang Allah tidak beritahukan kepada manusia. Makanya para ulama menjelaskan cara mengkompromikan kedua hadis tadi seperti orang yang mengatakan saya memiliki uang misalnya satu juta yang aku siapkan untuk sedekah. Bukan berarti dipahami uang orang ini cuma satu juta, tidak. Satu juta yang untuk sedekah, tapi ada uang lain yang disimpannya itu keperluan, keperluan dan kepentingan, kepentingan yang lainnya. Jadi yang 99 nama tadi <clears throat> itu adalah yang khusus memiliki keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga, mengetahui kandungannya, dan melaksanakan konsekuensinya. Adapun ada nama-nama yang lain yang tidak disebutkan dengan keutamaan ini tapi memiliki keutamaan-keutamaan besar yang lainnya. <clears throat> dan juga keumuman hadis Nabi SAW yang sering disebutkan dalam kajian beliau pernah menyebutkan dalam doa beliau la uksi sanaan alaika am anta kama atnaita ala nafsik ya Allah aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu karena engkau adalah seperti sanjungan dan pujian yang engkau tujukan bagi dirimu jadi karena sanjungan dan pujian Allah tidak terbatas ini menunjukkan sifat Allah tidak terbatas dan menunjukkan ini menunjukkan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifatnya tidak tidak terbatas dan cuma dia yang mengetahuinya. Oleh karena itu <clears throat> uh, dalam menentukan 99 nama ini saya sudah terangkan juga hadis yang menyebutkannya secara khusus 99 itu hadis yang sangat lemah maka para ulama berijtihad berijtihad dalam menyebutkannya ada yang menyebutkannya dengan mengambil dari Al-Quran. Apa ini 88? <clears throat> dari Al-Quran, eh, apa ini ada yang menyebutkannya dari Al-Quran 81, kemudian 18 dari hadis Nabi SAW, ada juga yang lain. Yang jelas, mereka berijtihad menyebutkan nama yang 99. Ada yang mengeluarkan dari nama ini, dan mereka mengatakan ini bukan termasuk dari nama yang nama yang 99. Yang jelas semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau itu benar-benar benar apa yang penetapannya sebagai nama Allah semuanya adalah al-husna, semua semua asmaul husna, semua nama-nama yang main akan tetapi yang 99 ini yang memiliki keutamaan yang khusus tadi oleh karena itu para ulama berusaha untuk menghimpunnya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. nah, <clears throat> Nah Ustaz, terima kasih banyak atas jawaban yang Antum berikan Ustaz Dan kembali dari pesan singkat Ustaz Dari pendengar kita di Jakarta Selatan Ustaz, bahwasanya ada lafaz doa yang dibacakan setelah surat wakiyah, yaitu dengan bacaan Allahu ha ha hafidun atau hafizun, Allahu latifun, qadimun, azza, azaliyun, hayyun, qayyum, la yanam. Allah maha pemelihara, Allah maha halus, Allah maha lama, Allah maha azali, ada tanpa permulaan yang hidup abadi yang mengurusi makhluknya lagi tidak tidur dibaca 11 kali dari buku yang ditulis oleh seorang penulis, buku yang berjudul Istighosa. Mohon dijelaskan Ustaz, eh, apakah benar ini doa untuk perlindungan dan dibaca setelah membaca surat Waqiah? Silakan Ustaz. Dibaca setelah membaca surat apa? Waqiah, Ustaz. Oh, Waqiah, ya. Ini termasuk zikir yang beda, tidak ada tuntunannya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian dari nama-nama Allah yang disebutkan tidak ada dalilnya seperti Al-Qadim, Al-Azali, tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini termasuk penyimpangan karena Allah tidak menyebutkan nama dirinya seperti itu dan cukuplah nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan diri dari semua lafaz-lafaz tersebut. Mencukupkan kita dari semua lafaz-lafaz tersebut. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Nabi SAW dalam hadis yang sahih menafsirkan du, makna dari dua nama yang agung ini, beliau bersabda dalam sebuah doanya, Antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau adalah al awal yang maha permulaan. Maka tidak ada sesuatu pun yang mendahuluimu dan engkau adalah yang al-akhir yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang akan yang akan ada setelahmu, yang akan lebih akhir darimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekal abadi ke depan maupun ke belakang ya ini meliputi semua zaman, meliputi semua waktu. Maka nama Allah ini cukup dan kita tidak perlu menggunakan nama-nama lain yang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih dari dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pikir tadi tidak benar dan uh, dari namanya saja buku tadi itu adalah buku yang bermasalah apalagi dia mesti tidak menukil hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka untuk perlindungan untuk hal yang yang lain sebagainya kalau kita tidak mengambil dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka siapa nantinya yang akan yang akan melindungi kita naudzubillah min dzalik nah Terima kasih atas jawaban yang telah memberikan Ustaz Dan kembali daya pertanyaan singkat Ustaz Mohon Ustaz kembali jelaskan tentang nama Allah Niyat Asyakur di mana kami memahami bahwasannya Ah, perbuatan hamba yaitu amalan-amalan ibadah yang hamba lakukan telah dikembalikan kepada hamba itu sendiri di mana Allah tidak butuh dengan amalan-amalan tersebut. Bagaimanakah kaitan dengan hal ini Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amalan hamba, artinya amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba tidak akan menambah kemuliaan Allah. Tapi manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Jadi tidak bertentangan. Syakur ini dia membalas kebaikan. Tapi Allah tidak butuh kebaikan tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh amal kebaikan hamba. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis kursi Allah berfirman, Lau anna awwalakum, ya ibadi, lau anna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum, wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma ada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertama hidup di dunia ini sampai terakhir, jin maupun manusia, semua dalam keadaan setakwa-takwanya manusia, semuanya baik, semuanya taat. Hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan dan kemuliaanku, kata Allah. Artinya Allah tidak akan tidak membutuhkan amal manusia karena Allah Maha Mulia tidak akan menambah kemuliaan Allah orang semua taat sebagaimana tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya kalau orang semua berbuat maksiat. Jadi hamba yang butuh amal tersebut maksudnya hamba membutuhkannya untuk mendapatkan balasan kebaikan kemuliaan dari Allah bersamaan dengan ketidakbutuhannya Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, Maha membalas kebaikan, Maha luas rahmatnya, maka dibalas kebaikan-kebaikan hamba dengan berlipat ganda dalam keadaan dia tidak butuh kepada kebaikan tersebut karena dia ingin memuliakan hambanya, ingin merahmatinya dengan memberikan balasan yang agung dan besar kepada kepada mereka dari amal-amal soleh yang mereka lakukan. Jadi tidak bertentangan antara dua dua keterangan tersebut. <clears throat> Nah, nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan dari yang pertama dari pendengar kita yaitu dengan Pak Samsul yang sedang dalam perjalanan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, masalah tentang asal Untuk makhluk yang ada di dunia ini yang pada saat ini mengalami uh, apa ujian tadi. Artinya setelah melakukan kejahatan dia dihisap di dunia dan menjalani proses hukum. Yang terjadi pertanyaan apakah nanti di akhirat proses hukum itu dijalani kembali oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya sehingga yang dikatakan sadidolikom itu tidak diterimanya di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, samar saya yang terakhir. Nah, Ustaz. Yang dihukum, pertanyaannya apa? Apakah di akhirat nanti gimana? Apakah dia nanti dia akan dihukum, diikop kembali agar untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga hukuman yang di dunianya itu tidak dianggap Ustaz, tidak diabaikan seperti itu. Ustaz. Silakan. Iya, kalau seseorang, jadi kita ketahui, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Uh, apa ini keterangan dari para ulama orang-orang yang telah ditegakkan padanya hukum syar'i yang ada tentuannya atau ada batasannya hadnya di dunia maka jika telah ditegakkan baginya maka di akhirat dia tidak akan bisa dengan dosa itu lagi kalau apa ini <clears throat> dia telah ditegakkan padanya hukum syar'i tersebut di dunia atau kalau dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh di dunia maka Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya jika telah menerima tobatnya maka tidak akan dihukum lagi dan Allah Subhanahu wa taala punya sekian apa ini banyak menyebutkan hal-hal atau sebab-sebab yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa manusia dengan cara misalnya dia dihukum di dunia. Kalaupun luput maka dia bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ini juga luput makin maka, maka makin makin banyak ada musibah yang menghapuskan dosa-dosa manusia. Kemudian juga ada <clears throat> syafaat dari pemberi syafaat yang juga disebutkan keutamaannya bisa menghapuskan dosa-dosa atau bahkan orang yang sudah diperhitungkan untuk ke dalam neraka ternyata dengan syafaat kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dengan taufik dan dengan rahmat Allah taala dan karunia-Nya. Atau kemudian orang yang setelah masuk ke dalam neraka pun Allah Subhanahu wa taala eh, ya, yang ingat orang-orang yang yang mengetahui orang-orang yang masih punya keimanan dalam dirinya, punya tauhid, maka dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak karunia dan sebab-sebab untuk memberikan pengampunan dan rahmatnya kepada hambanya dengan uh, apa ini sebab-sebab yang disebutkan dalam agamanya. Oleh karena itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena mereka memiliki Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Pengampun, yang Maha Syakur, mensyukuri perbuatan manusia dan Maha luar dan karunia-Nya. Nah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat kembali dari pen dari pendengar kita dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari apa makna doa yang di surat An-Nahl kalau nggak salah ya Ustaz, Rabbi Auzi'ani an ashkuro dan seterusnya itu apa maknanya ya Ustaz? Hmm. Dan tadi Ustaz e, menyinggung tentang orang yang sisa umurnya melakukan tobat lalu amal-amal yang dulu Allah tidak perhitungkan. E, apakah itu uh, nanti amal-amal tersebut yang selama hidupnya melakukan amal keburukan lalu di akhir kehidupannya hmm. dia melakukan taubat apakah tidak dihisap lagi sama sekali gitu Ustaz dan sebaliknya ketika orang yang masa hidupnya panjang lalu melakukan ketaatan lalu di akhir kehidupannya dia melakukan suul khatimah gitu Ustaz apakah dengan otomatis amal-amal yang masa lalunya yang dia lakukan dengan ketaatan uh, akan uh, otomatis hilang juga tidak di uh, tidak tidak diperhitungkan oleh Allah nanti di mengucapkan kiamah tadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, adapun makna doa tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai dan seterusnya. Ya Allah, auzi'ni berikanlah kemampuan kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maksudnya, karena manusia mengetahui semua kebaikan yang dilakukannya itu adalah dengan pertolongan dari Allah, taufik darinya, maka dia melakukan kebaikan dia meminta ke kekuatan dari Allah. Ya Allah buatkanlah aku mampu untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya Allah buatkanlah aku berilah pertaufik dariku senantiasa agar aku mampu istiqomah di atas agamamu, agar aku bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan keburukan-keburukan. Ya Allah berikanlah karunia kepadaku agar aku bisa mengenal makna keindahan nama-namamu dan kesempurnaan sifat-sifatmu dan seterusnya. Ini maknanya jadi ini maknanya adalah seperti mana surat Al-Fatihah, ia karena budu wa iya karena sa'in. Hanya kepada mula kami menyembah ya Allah dan hanya kepada mula kami meminta meminta pertolongan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi mengenai orang yang berbuat dosa dalam masa yang panjang dalam hidupnya, di umurnya yang panjang, kemudian di akhir hidupnya dia bertobat, apakah tidak dihisap lagi? Kemudian bagaimana dengan sebaliknya, orang yang sepanjang hidupnya atau lama dalam masa hidupnya berbuat maksiat, di akhir hidupnya eh, berbuat taat, di akhir hidupnya dia berbuat maksiat, <clears throat> maka bagaimana ini? Maka perlu saya terangkan di sini kaidah asal Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya luas dan tidak bisa diperhitungkan dengan akal manusia. Di sorga, di akhirat nanti, <clears throat> sorga itu sangat luas, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sehingga nanti ada tempat yang masih kosong di sorga. <clears throat> Maka Allah ciptakan makhluk-makhluk untuk menempatinya. <clears throat> Subhanallah, Allah bisa menciptakan untuk menempati sorga tersebut. Sementara neraka juga nanti masih kosong Disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul, hal min mazid. <clears throat> Senantiasa. uh, <clears throat> neraka jahanam itu dilemparkan, na'udzubillahi min dalik, penghuninya kepadanya. Tapi karena luas, maka neraka selalu mengatakan hal min mazid. Apakah ada tambahan? Disebutkan dalam kelanjutannya, ketika ingin memenuhkan tambahan yang kosong ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluk untuk dimasukkan ke dalamnya, Adapun untuk sorga maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk memenuhinya. Jadi jangan dibandingkan rahmat Allah dengan perhitungan manusia. Maka tadi seperti tadi, orang yang panjang hidupnya sepanjang hidupnya dia melakukan keburukan. Ketika dia bertobat, maka Rasulullah SAW bersabda, atau batu belum tajub buma maqablaha." Tobat itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Dalam hadis Hasan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Atta ibu minadhan bikaman ladan balahu." orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Dengan syarat tentu saya tobatnya sungguh-sungguh, mencakupi semua dosa yang pernah diperbuatnya, dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, maka Allah akan hapuskan semuanya. Itu makna ucapannya Hudail Ibnu Iyad yang saya nukilkan tadi. Ini untuk tobat. Adapun untuk perbuatan baik, kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau dia mendapatkan su'ul khatimah, maka dia kemudian uh, masuk ke dalam neraka. Maka ditenangkan oleh para ulama pertama dilihat perbuatan buruk yang dilakukannya ini apa? Seandainya itu naudzubillah min dzalik perbuatan kufur atau syirik maka jelas kita ketahui syirik menjadikan habis dan batal semua amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Lain asyrakta la 'amaluka walatakunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik maka akan gugur binasa semua amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau perbuatan syirik atau kufur. Adapun tidak mesti perbuatan tersebut kufur atau syirik. Kalau dia berbuat maksiat, perbuatan maksiat tersebut nanti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang besar adalah perbuatan taatnya maka maka dia akan masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia dari Allah. Jadi keburukan yang dilakukan mungkin di sisa umurnya maka nanti akan ditimbang dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi tidak akan mendolimi, mendolimi hambanya sedikit pun. Tentang hadis yang hadis Ibnu Mas'ud yang menyebutkan seorang hamba yang berbuat baik di masa hidupnya, kemudian di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan maksiat, para ulama banyak menjelaskan hadis ini. Yang jelas orang ini ditimpa keadaan demikian karena sebab yang dilakukannya. Karena tidak mungkin seandainya dia itu baik lahir dan batinnya tidak akan mungkin ditimpa su'ul khotimah. Bagaimana kata salah seorang ulama salaf, Abdul Haq ishbili wa alam anna su'al khatimah la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Mati dalam keadaan buruk itu katanya, kata beliau, tidak mungkin menimpa orang yang lurus amalan anggota badannya disertai dengan sebaikan dalam batinnya. Maka orang tadi yang ditimpa keadaan ini itu ada kemungkinan dia itu tidak ikhlas dalam melakukan amalnya selama ini. Dan ini yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Rajab. Sebabnya dia tidak ikhlas, ada penyimpangan dalam batinnya. Beliau membawakan sebuah riwayat lain dari hadis ini di situ Nabi SAW mengatakan atau yang semakna dengan hadis ini, "Inna rojula la ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdul linnas wa huwa min ahli nar." Seseorang itu mengamalkan amalan baik dalam hidupnya tapi berdasarkan yang tampak di mata manusia. Ini menunjukkan ada penyimpangan dalam batinnya. Atau dengan sebab-sebab yang lainnya sehingga dia mendapatkan su'ul khatimah atau Allah tidak berkenaan memberikan keteguhan iman pada pada dirinya. Yang jelas semua terjadi dengan sebab. Adapun orang yang baik, orang yang taat dengan sungguh-sungguh dan dia berusaha memperbaiki amal batinnya. Hatinya diisi dengan tauhid, keimanan yang benar, amalan anggota badannya diisi dengan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka ini insya Allah orang, orang yang terjamin untuk selalu mendapatkan keteguhan iman sampai sampai di akhir hay hayatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan golongan mereka ini insya Allah. Nah, nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz dan selanjutnya dari pendengar kita yang berikutnya dengan Pak Muslim di Klender. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau menanyakan tentang uh, Quran surat Al-A'raf ayat 180 hanya milik Allah Asmaul Husna maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mohon penjelasan tentang orang-orang menyimpang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, anu ya mungkin karena waktu juga. Saya sarankan Bapak ini untuk lihat kajian. Saya pernah bahas khusus tentang penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ya. Dan khusus yang dibahas ayat ini mungkin tidak Roja ada rekamannya maka lebih bagus didengar biar lebih jelas gitu ya. Iya, baik. Yes. Iya, nah, Ustaz, ya. Baik untuk Bapak Muslim yang di kalender, insya Allah Anda bisa minta kajian rekaman yang telah beliau sampaikan tentang pembahasan dan karena pembahasan sangat panjang sekali, tidak cukup dengan waktu yang sangat singkat. Mohon uh, Bapak nanti bisa menghubungi staf Radio Roja untuk meminta rekamannya. Baik, usah kita angkat kembali dari pesan singkat Ustaz. Nah, ya, Ustaz, apakah derajat orang yang bersyukur itu lebih tinggi dari derajat orang yang bersabar, Ustaz? Sebagaimana yang tadi antum uh, telah berikan materinya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Ya, Allah. Jadi eh, <clears throat> apa ini ini juga sudah sering saya bahas di kajian sebenarnya. Yang jelas Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sampai menulis kitab khusus tentang masalah ini ya. Udatul Sabirin wa Syakirin ya. Uh, apa ini persiapan bagi orang-orang yang bersabar dan perbendaharaan bagi orang-orang yang bersyukur. Yang jelas kesimpulannya, pendapat yang kuat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, dan banyak ulama lainnya, mereka menyebutkan sifat sabar dan syukur itu sama-sama sifat baik, maka tidak ada yang lebih utama di antara keduanya, orang yang miskin bersabar dan orang kaya yang bersyukur, tidak ada yang lebih utama, kecuali yang paling utama adalah yang paling besar takwanya. Karena keumuman firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka orang yang lebih besar sabarnya, tentu lebih mulia daripada orang lain yang lebih kecil syukurnya. Sebagaimana orang lain yang lebih besar syukurnya lebih mulia daripada orang yang agak kurang kesabarannya. Kedua sifat ini sama-sama sifat mulia dan hendaknya kita berusaha memilikinya dan kedua-duanya uh, <clears throat> apa ini memiliki keutamaan tersendiri dan dan kedua ini kedua apa ini kedua sifat ini uh, tidak ada yang bisa dikatakan satu lebih mulia daripada yang lainnya karena hadis-hadis yang menunjukkan kedua-duanya ini sama kuatnya maka jika kita ditimpa keadaan yang mengharuskan bersyukur kita berusaha memperbesar kesyukuran kita sebagaimana kalau kita ditimpa keadaan yang mengharuskan kita bersabar maka kita berusaha untuk menyempurnakan dan menguatkan kesabaran kita itulah yang yang paling utama bagi bagi manusia ya. Iya, namset. Baik, Ustaz, kita angkat kembali. Ya. Namset, baik. Ini pertanyaan terakhir kita di perjumpaan pagi hari Ustaz dengan Umu Ahmad di Cikarang. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan uh, eh, mau tanya uh, makna dari Allah mensyukuri orang-orang yang bersyukur itu maknanya apa ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kurang-kurang jelas tadi. Kecil ya, suaranya. Iya, baik Beliau bertanya, apakah makna dari Allah bersyukur terhadap orang-orang yang yang mensyukurinya Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Iya. <clears throat> iya. Apa ini sebenarnya ini masalah terjemahan ya. Jadi kita terbiasa menggunakan kata-kata syukur itu mungkin untuk manusia ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyukuri orang yang mensyukurinya, Allah mengingat orang yang mengingatnya. Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> apa ini akan membalas manusia sesuai dengan dari jenis perbuatan mereka. Maksudnya di sini Allah mensyukuri orang yang mensyukurinya. Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang bersyukur kepada Allah ini kebaikan. Maka Allah mensyukuri dengan menambahkan nikmat kepadanya, menambahkan pahala kebaikan baginya, melipat gandakan keutamaannya dan balasan-balasan kebaikan yang lainnya. Jadi kata-kata syukur di sini Allah bersyukur itu mungkin uh, karena bahasa kita jadi terbiasa menggunakan syukur itu mungkin untuk manusia. Maka maksudnya syukur di sini Allah adalah Allah maha membalas kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan maha melipat gandakan kebaikan mereka meskipun kecil yang akan mendapatkan balas balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mungkin sebagai penutup dari penyumbang kita di pagi hari ini, Ustaz, silakan dari antum, Ustaz. Ya, nah. Jadi setelah kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Syakur, maka dengan ini hendaknya kita semangat untuk melakukan amalan soleh. Karena ternyata amalan soleh meskipun sedikit akan mendapatkan nilai yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala jika kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha untuk mencari amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bagi orang yang ber, yang suka berzikir maka tinggalkan semua zikir-zikir yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah tidak akan memberikan balasan kebaikan bagi zikir-zikir yang tidak disyariatkannya carilah zikir-zikir yang ringan tapi sesuai dengan sunnah misalnya beristighfar membaca subhanallah bihamdi Subhanallah azim kemudian kita ucapkan berkali-kali dalam setiap kesempatan kita agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula dalam masalah kebaikan-kebaikan yang lainnya hendaknya kita berusaha mengamalkan kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini yaitu asyakur dan asyakir. Nah,